Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap syarah Lumatul I'tiqad. Disyarah oleh Syekh Shalal Fauzan asbahullah. Yang mana sekarang kita akan memasuki pembahasan yang kemarin sudah kita baca sedikit yaitu masih sambungan daripada kalamnya al-Imam Malik bin Anas Imam Darul Hijrah. Imam yang empat semua kunyahnya sama. Apa kunyahnya Muhammad Ridha? Imam yang keempat kunyahnya sama semuanya. Abu siapa? Abu Abdullah. Kecuali Eh, naam, labas. Eh, kecuali Abu Hanifah. Abu Hanifah siapa namanya? Kemarin tetap anak anu ulangi berkali-kali kemarin. Abu Hanifah siapa namanya? Antum? Awa, Nu'man bin Sabit. Kunyahnya siapa? Ayo Abu Hanifah. Alnya? Imam Malik bin Anas, kunyahnya siapa? Julukannya apa? Imam Malik bin Anas kunyahnya siapa? Abu Imam Malik bin Anas, kunyahnya siapa? Disebutkan tadi kan? Im Abu Abdullah. Julukannya, gelarnya apa? Apa? Hah? Apa gelarnya? Darul Hijrah. Wah, kurang dikit. imam, imam Darul Hijrah. Kenapa digelari dengan imam Darul Hijrah antum? Naam karena waktu itu beliau jadi mufti ini, Naam Masjid Nabawi di Madinah. Kalian tepatnya di Madinah. Imam Darul Hijrah itu karena Makkah Madinah hijrah di Madinah jadi dikenal dengan Imam Darul Hijrah Abu Abdullah Malik bin Anas kita lihat berikutnya qala al muallifu wa sabahullah halaman 90 bagian bawah. Yang punya kitab Isma halaman berapa? 90 bagian bawah. Al-kaifu ghairu ma'qulin lana. Kaifiyahnya, bagaimananya, bentuknya tidak diketahui oleh kita. Karena akal manusia terbatas. Wawasan manusia terbatas, gambaran manusia terbatas. Setiap dia mencoba atau menggambarkan tidak akan keluar dari dua perkara. Imma menyerupakan dengan makhluk imam menyerupakan sesuatu yang tidak ada wujudnya, tambah parah lagi. Seperti orang-orang Jahmiyah, Allah taala ada enggak? Kata orang Jahmiyah, Allah taala itu ada tapi adanya itu enggak punya nama, enggak sifat katanya. Allah musta'an. Wujuduhu wujudul mutlak katanya. Jadi adanya itu ya ada tapi enggak punya nama, enggak sifat. Terjatuh dalam apa namanya? kontradiksi. Bertabrakan Kenapa bertabrakan? Ada sendiri itu adalah sifat. Kata mereka Allah oh, Taala ada nggak ada, tapi nggak punya nama, punya sifat katanya. Nah ada itu apa ada itu? Ada itu sifat untuk sesuatu. Sesuatu dikatakan ada karena ada. Kalau tidak ada bukan sesuatu. Asy-syai' summiya syai'an li'annahu mawjud. Fa idza kana laysa mawjud, fa idza kana laysa mawjudan fa laysa bisyai'. Sesuatu dikatakan sesuatu karena ada. Kalau tidak ada bukan sesuatu. Sekarang antum sesuatu bukan? Kenapa sesuatu? Karena ada, ada simpel aja jawabannya. Jadi kalau mereka mengatakan Allah Taala ada enggak? Ada. Tapi enggak punya sifat. Keliru enggak? Keliru ada itu menjadi sifat. Terbantah itu sudah. Allahul musta'an. Hati-hati. Kelompok-kelompok sesat nanti kita sebutkan di akhir-akhir disebutkan nanti. Mu'tazilah, Asy'ariyah, Ha, kemudian juga Jahmiyah, na'am. Siapa gengnya Jahmiyah? Eh? Jahm Sofwan, pendekarnya itu Jahm Sofwan itu. Itu yang menyebarkan pemikiran Jahmiyah, ngambil ilmu dari sesepuhnya. Siapa sesepuhnya? Antum? Al-Ja'd Dirham. Al-Ja'd Dirham ini gurunya. Paham ya? Yang waktu itu matinya disembelih karena dia meyakini Allah Ta'ala tidak menjadikan Nabi Musa, eh, tidak mengajak bicara Nabi Musa, dan meyakini bahwasanya apa? Tidak menjadikan Ibrahim Khalil. Langsung disembelih oleh seorang pemimpin siapa namanya pemimpinnya? Hah? Khalid bin Abdullah Al-Qasri. Waktu itu terjadi pada apa? Idul Adha. Beliau naik ke atas mimbar kemudian berkhutbah, "Dhahu dhahayakum fa inni Mudahin bil ja'd bil dirham." fa innahu za'ama anna Allah lam yukallim Musa taklima wa lam yattakhid Ibrahim khalila. Sembelihlah sembelihan kalian. Aku akan berkorban menyembelih dengan Ja'ad Dir'am. Karena dia berkeyakinan Allah Taala tidak mengajak bicara Musa dan berkeyakinan bahwasanya Allah Taala tidak menjadikan Ibrahim khalil. nazala minal mimbar fadabahahu. Akhirnya turun dari mimbar, kemudian apa? Kemudian langsung Ja'ad Dir'am sembelih. Oleh siapa? Khalid bin Abdullah Al-Qasri. Paham ya? Naam. Itulah akhir daripada nama barakallahu fikum orang apa? Orang yang menghina dan bahkan apa? melecehkan Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan Allah taala enggak punya nama, enggak punya sifat. Allahul musta'an. Kita lihat. Ya'ni la tudrikuhu aquluna. Akal kita tidak sampai untuk mengkaifiahkan itu enggak sampai akal kita enggak sampai tidak bisa meliputi. Falaisa min haqqik antas alana 'anil kaif. Bukan hakmu Tanya kepada kami tentang bagaimananya. Itu bukan hakmu. Ini Imam Malik marah ini Imam Malik. Marah kepada orang yang nanya tadi itu, gitu loh. Li'annahu laysa biimkanina an nujibak. Karena enggak mungkin kami akan jawab mengenai kaifiah bagaimananya ini. Li'anna hadza la tudrikuhu al-quluna, Karena perkara ini kaifiah ini akal kita enggak sampai. Paham ya? Akal kita terbatas. Ingat-ingat ya, jangan sampai kita na barakallahu fikum ngikutin alur-alur mereka sehingga pusing sendiri kepalanya. Kita wajib cuman meyakini Allah taala beristiwa. Istiwa maknanya al-'ulu wal irtifa, tinggi di atas arsy gitu aja. Bagaimana tingginya? Wallahu a'lam. Selesai. Simple. Tapi kalau kita mikirkan jangan-jangan tingginya seperti manusia eh, di atas kursinya ini eh, itu semuanya bukan apa? Bukan kewajiban kita. Paham ya? Ini caranya gitu. Nanti sebutkan Para ulama menyebutkan kalau memahami asma sifat jangan pernah berdalam-dalaman. Maksudnya berdalam-dalaman bagaimana? Maksudnya berdalam-dalaman hingga membayangkan hingga mencari sendiri padahal para ulama tidak menganjurkan. Ya kita cukup meyakini Allah turun. Kapan? Seperti malam terakhir. Kemana? Ke langit dunia. Dah pas. Sudah selesai kita aja. Paham ya? Nah, enggak perlu kita membagaimanakan bentuknya kayak apa turunnya itu enggak perlu. Allahumma musta'an. kita lihat sini. Summa qala kemudian Imam Malik mengatakan al iman bihi wajibun, beriman dengannya adalah wajib. Nah, beriman dengannya adalah apa? Adalah wajib. al iman bihi ay bil istiwa ala makna Naam. Yaitu beriman dengan istiwa ada maknanya itu wajib. Wa duna ta'arrud li kayfiyatihi amrun wajib. Dan tanpa menanyakan bagaimananya itu perkara yang wajib ala kulli muslim atas orang muslim. Paham ya? Jadi yang wajib adalah tidak menanyakan bagaimananya. Wa alaihi taslim wal inqiyat wajib atasnya taslim, nerima, wal inqiyat tunduk sudah. Paham ya? Jangan pernah mengorek-orek. Eh, nyari-nyari terus, jangan. Wasu'al anhu yakni anil kaif, pertanyaan tentang kaifnya bagaimana istiwanya, bagaimana turunnya. Pertanyaan seperti itu kata beliau, yakni anil kaif itu juga tidak boleh ditanyakan. anas sa'il sa'ala al kaifiyah bid'ah. Karena si penanya waktu itu bertanya tentang kaifiyah padahal itu adalah bid'ah. Paham ya? Pertanyaan bid'ah. Nah. Kenapa bid'ah? Enggak pernah ditanyakan sama sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, enggak bertanya, enggak pernah bertanya ya Rasulullah, bagaimana ya? istiwanya. Pernah dinukilkan itu? Gak pernah. Muhammad Sirin gak pernah juga nanya kayak gitu. Paham ya? Imam yang empat juga gak pernah. Paham ya? Menunjukkan bahasanya apa? Pertanyaan itu adalah bid'ah, gak ada salafnya. Allah musta'an. Jadi kita mencukupkan apa? Ya seperti apa yang para ulama, para salaf mencukupkan. Wa ahlud dalalah yaqulun, orang-orang sesat mengatakan al makna yajibut tafwidu ini. Wa hadza batilun. Sebagian orang sesat mengatakan maknanya wajib diserahkan kepada Allah Taala. Allah Taala turun enggak? Turun. Maknanya apa? Wallahu a'lam katanya. Dengan suara yang tegas. Ya, akhirnya Allah Taala turun enggak? Turun. Kapan? Seperti malam terakhir. Paham ya? Maknanya apa? Wallahu a'lam. Nah, ini. Ini pemikiran sesat ini. Kelompok apa kemarin? al mufawwidah Kelompok apa? al mufawwidah Itu mengkait itu menyerahkan urusannya masalah makna kepada Allah taala. Padahal makna harus diketahui. Kalau dia nyuruh menyerahkan urusan makna kepada Allah taala berarti dia nuduh Al-Qur'an gak ada maknanya. Nuduh As-Sunnah gak ada maknanya. Tambah parah di situ. Padahal Al-Qur'an turunkan mengandung makna-makna yang indah dan juga makna yang sempurna. Paham belum ini? Jadi yang kita serahkan kepada Allah taala itu maknanya atau kaifiahnya? Yang kita serahkan serahkan urusannya kepada Allah Taala itu maknanya atau kaifiahnya? Hmm? Yang kita serahkan kepada Allah Taala maknanya atau kaifiahnya? Kaifiahnya jangan terbalik. Kalau maknanya berarti mufawwidah, kelompok sesat. Allah Taala turun, turun. Apa makna turun? Wallah alam langsung itu dia. Mufawwidah. Paham ya? Lalu terus bagaimana yang tepat? Turun maknanya turunnya hakiki yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana turunnya wallahu a'lam. Pusing antum? Ya, jangan pusing, ini mudah. Yang penting yang kita serahkan kepada Allah taala itu kaifiahnya selesai. Maknanya kita tetapkan. Maknanya kita tetapkan. Naam. Ikhwan fi din azza jalla kita selesaikan dikit lagi ini. Al Imam Malikun maqala hadza. Imam Malik enggak ngatakan seperti ini. Innahum yakdzibuna 'ala Imam Malik. Mereka justru berdusta atas nama Imam Malik. Al-Imam Malik waddaha rahimahullah zalik. Imam Malik bahkan apa? menjelaskan tentang pertanyaan tersebut faqal al-istiwa'u ghairu majhul. Istiwa itu nah barakallahu fikum nam ghairu majhul. Maksudnya apa? Istiwa itu diketahui maknanya. Paham ya? Istiwa itu diketahui maknanya ghairu majhul maksudnya diketahui maknanya. Hatta yahtasila soal sampai eh, dia butuh pertanyaan, enggak perlu. Udah jelas kan? kan Istiwa ada maknanya sudah selesai, enggak usah nanya lagi. Wal kaifu ghairu ma'qul. Sedangkan kaifiahnya bagaimana? Itu enggak bisa dicerna oleh akal kita. Enggak bisa dipahami oleh akal kita. Fala anhu wal iman bihi Fala yatsu'al anhu maka enggak boleh bertanya tentang kaifiyah wal imanu bihi ayatul istiwa lafdhan wa ma'nan wajib. Beriman tentang istiwanya Allah Taala secara makna dan secara lafaz adalah wajib. Wasu'alu anhu dan pertanyaannya tentang istiwa atau yang semisalnya ai anil kaifiyah yaitu pertanyaan tentang kaifiyahnya bagaimananya bentuknya bid'ah. Li'anna rojulah sa'ala al kaifiyah walam lam makna. Karena lelaki tersebut waktu itu bertanya tentang apa? Tentang kaifiyah bukan bertanya tentang Nah barakallahu fikum makna. Yang terakhir, tsumma qala ar-rajul, ma araka illa rajul su'. Imam Malik marah ini. Paham ya? Aku tidak melihat kamu kecuali kamu itu laki-laki yang jelek. Bayangkan, nanya kaifiyah bayangkan. Kaifiyah ditanya. Kaifiyah itu yang tahu siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, kita lihat sini. Simak baik-baik. Fa amara bihi an fa ukhrat minal halqah. bayangkan ini. Imam Malik langsung merintahkan orang tadi itu dikeluarkan dari halqah. Apa itu halqah? Majlis. Ingat-ingat tak tanbih sekali lagi, ungkapan terkadang keliru dalam ungkapan bahasa Arab, orang mengucapkannya halaqah. Nah, ya, Ucapannya apa? Halaqah itu keliru. Ucapan halaqah keliru, yang tepat halqah, bukan halaqah. Karena halaqah itu artinya apa sih? Tukang syukur. Paham ya? Halaqah tukang syukur jamak dari halik Halikon itu tukang syukur. Jamannya halakoh, Yang tepat bukan halakoh, tapi halakoh. Ayo bikin orang kan keliru. Ayo bikin halakoh, yuk. Halakoh makan bikin halakoh, Bikin tukang syukur. Kalau secara artinya gitu. Itu banyak orang kadang keliru lisannya. Ini bukan sekelas orang ajam, orang Arab pun ada yang keliru. Yang belum belajar ada yang keliru. Paham ya? Jadi yang tepat bagaimana? Yang tepat halqah, bukan halaqah tapi halqah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, kita lihat sini. Kemudian keluarkan dari halqah dari majelis tadi itu. Hakadha yajibu 'alal ulama an yab'adu an yub'idu ulama ha'ulal musyakkikin alladziina yuriduna isharat asy-syukuk 'inda nas Ini penting ini. Demikianlah wajib bagi para ulama untuk menjauhkan seperti orang-orang tadi itu yang membuat ragu di majelis tadi itu yang mereka ingin menanamkan keraguan di benak manusia. Jadi kalau ada di majelis ada orang eh, eh, gurunya atau syekhnya ngajar kemudian datang orang yang nanya ya syekh wah pertanyaannya itu biar apa biar jamaah dan ragu boleh dikeluarkan boleh dikeluarkan kalau dia ada pertanyaan khusus yang sifatnya nanti khawatir mereka ragu pertanyaannya di luar pelajaran caranya gitu paham ya tapi kalau langsung membuat biar mereka ragu jamaah pada ragu itu boleh dikeluarkan ini kisahnya kata beliau dijauhkan wa yatruduhum hatta yata'addabu Bahkan apa para ulama wajib mengusir mereka sampai mereka beradab. Wa hatta yakhtazu nas hingga mereka malu di hadapan manusia. Wa amara amara bihi fa ukhraj min halaq min halqatih. Kemudian Imam Malik memerintahkan agar dikeluarkan dari halqahnya li'annahu lam ya'ti min ajli ta'allum wa inna ma ja'a min ajli taqlid wal mughalatat. Allah musta'an. Karena arbut apa arbut Orang tersebut datang apa? Datang bukan untuk belajar tapi untuk membuat apa ragu yang lainnya. Makanya Imam Malik mengatakan, "Keluarkan dia. Aku tidak melihat kamu melainkan kamu itu orang jelek, orang jahat, orang yang ingin apa? Ingin membuat yang lainnya pada ragu. Keluarkan, keluarkan." Paham ya? Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Nasallahu alaihi wasallam alamin.